adalah at-tatawwu'ul mutlak Salat sunnah atau salat tatawu yang mutlak Apa maksudnya? Wahualladhi lam ya'ti fihi syari'u bihaddin Yaitu salat yang syariat tidak datang dengan pembatasan Yaitu salat yang tidak datang syariat dengan pembatasan Maksudnya salat ini mutlak Tidak ada batasannya ya dia dikerjakan di waktu manapun ya di waktu kapanpun kecuali waktu-waktu yang terlarang kemudian juga tidak terikat dengan jumlah maka dinamakan dengan salat tatawu mutlak ya seperti uh, seseorang yang sholat sunnah ya ketika dia ingin misalnya maka dia sholat sunnah mutlak maka tidak terikat dengan waktu dan jumlah rakaat kemudian jenis yang kedua namanya adalah at-tatawwu'ul muqayyad salat tatawu yang muqayyad. Maksudnya apa? Wahwa ma jaa lahu haddun fi syar'i, yaitu salat tatawu yang syariat datang dengan pembatasan ya, dengan ada batasan-batasannya seperti ketika seseorang ingin salat rawatib atau salat qobliyah subuh misalnya maka dia tidak boleh mengerjakan salat qabliyah subuh kecuali sudah masuk waktu subuh. Sebagaimana seseorang juga yang ingin salat gerhana, maka tidak boleh dia salat gerhana kecuali harus ada gerhana ketika itu. Maka ini dinamakan dengan muqayyad, ya, ada batasan-batasan tertentu. Kemudian tentang salat taubat, ya, ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya ya. Keutamaan yang pertama dari salat tatawwu adalah bahwasanya salat-salat tatawwu ini dia menyempurnakan salat yang fardu, menyempurnakan salat yang fardu. Ini sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lam. Unzuru fi salati abdi atammaha aw naqasaha. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah wa in kana taqasa minha syai'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu' fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwuhi thumma tu'khadhul a'malu 'ala dzakum hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga para imam Sunan Arba'ah dan hadis ini sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya amalan yang pertama dihisap ya, dari manusia pada hari kiamat berupa amalan-amalan mereka adalah sholat jadi e, sholat adalah ibadah atau amalan yang pertama yang berkaitan antara hamba dengan Allah yang berkaitan antara hamba dengan hak Allah Subhanahu wa taala adalah sholat Qala Rasul mengatakan yaqulu rabbuna jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita berfirman kepada para malaikatnya dan Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, "Unzuru fi salati abdi." Lihatlah kepada salat hambaku. Atam maha au naqasaha? Apakah dia menyempurnakannya atau dia kurang, ya? ketika uh, hamba ini sholat dan Allah mengetahui. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka jika sempurna dicatat untuknya sempurna. Ya. Maka jika eh, afwan ini perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jika sholatnya sempurna maka akan ditulis untuknya sempurna. Dan jika kurang dari salat yang dia kerjakan ada kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru, lihatlah wahai para malaikat, ya. Apakah hambaku ini punya tatawu, punya salat-salat tatawu atau salat sunnah?" Fa in kana maka jika dia memiliki salat tatawu atau salat sunnah, maka kata Allah Subhanahu wa taala atimmu li abdi fariidatahu min tatawwuhi sempurnakanlah untuk hambaku sempurnakanlah ibadah fardunya salat fardunya untuk hambaku karena salat tatawwunya atau salat sunnahnya ini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu salat fardu maka ada yang sempurna dan juga ada yang kurang yaitu tidak sempurna Nah kekurangan-kekurangan seseorang ketika sholat fardu ini macamnya banyak ya. Seperti dia tidak mengerjakan sunnah-sunnah ketika sholat. Seperti dia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang makruh. Seperti juga dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Atau ada zikir-zikir atau doa-doa yang dia tidak baca dengan sempurna ketika sholat. Dan ini sebuah kekurangan. Nah maka yang kurang-kurang ini bisa ditambal atau bisa disempurnakan dengan salat-salat sunnah yang kita kerjakan. Makanya ada namanya salat rawatib. Salat yang dikerjakan beraturan sebelum salat fardu atau setelah salat fardu. Apa fungsinya ada salat rawatib ini seperti qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur ya, qabliyah subuh, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Untuk apa? Di antara hikmahnya adalah untuk menyempurnakan ibadah fardu yang kita kerja kerjakan ketika ada kekurangan maka disempurnakan dengan eh, ibadah-ibadah uh, yang sunnah yaitu salat salat-salat sunnah jadi hikmah yang pertama adalah atau keutamaan pertama dari salat tatawu atau sunnah dia adalah penyempurna apa yang kurang yang kita kerjakan dari salat-salat fardu kita kemudian di antara keutamaan salat tatawu atau salat sunnah juga adalah uh, sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga ashabus sunan dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik al aslamiyyi radhiyallahu taala anhu qala beliau berkata kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ataituhu biwudhu'ihi wa hajatihi kata sahabat Rabi'ah bin Ka'ab dulunya aku bermalam bersama Rasul Shallallahu alaihi wasallam lalu aku pun membawakan untuknya air wudhu dan juga hajatnya. Jadi eh, di antara ya kebiasaan para sahabat untuk mengetahui bagaimana ibadah Nabi di malam hari ya, bagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam rumah, itu di antara mereka ada yang ingin menginap di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Abdullah bin Abbas pernah menginap di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui bagaimana ibadah Nabi di malam hari, ya, bagaimana kebiasaan Nabi di dalam rumah. Pun juga demikian sahabat Rabi'ah bin Kaab ini. Beliau pernah bermalam di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengetahui apa saja sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran Nabi ya yang Nabi Rasul yang yang mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam biasa lakukan di dalam rumahnya. Ketika beliau ya sahabat ini bermalam di rumah Rasul Shallallahu alaihi wasallam lalu beliau membawakan air wudhu untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika, eh, setelah sahabat ini membawakan air wudhu untuk Rasul Shallallahu alaihi wasallam maka Rasul berkata kepadanya, "Sal, mintalah." Fakultu lalu aku mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu untuk menemanimu di dalam surga. Nah, jadi Masya Allah sahabat ini ya, dia ingin menjadi temannya Nabi, menjadi sahabatnya Nabi dunia dan akhirat. Ya, dan ini potret para sahabat ya. Permintaan mereka, mereka ingin bersama Rasulullah Shallallahu mereka ingin masuk surga, mereka ingin membela agama Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara uh, permintaan sahabat ini Rabi'ah bin Ka'ab ya, dia mengatakan ketika Rasulullah SAW mengatakan kepadanya mintalah, maka dia mengatakan saya meminta kepadamu untuk menjadi temanmu di dalam surga. Kemudian Rasul mengatakan, "Awa ghairu Adakah selain itu? Maka kultu sahabat ini menjawab, huwa zaka, itulah permintaanku. Cuma itu kata sahabat ini. Masya Allah ya, permintaan dia adalah akhirat. Dia tidak menginginkan apa-apa kecuali ingin menjadi teman, menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Apa jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya? Kalau Rasul mengatakan, fa'ainni ala nafsika seratus sujud. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bantulah aku terhadap dirimu dengan memperbanyak sujud. Nah, jadi apa maksudnya? Bahwa banyak sujud, yaitu banyak sholat, karena sujud letaknya di dalam sholat. Jadi seseorang yang memperbanyak sholatnya, otomatis akan memperbanyak sujudnya, itu amalan yang membuat seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan seseorang bisa berteman, bisa bersahabat sekalipun tidak di dunia, tetapi nanti di akhirat kelak di surga yaitu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita di zaman sekarang kita tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berteman, bersahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini maka kalau kita ingin menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, maka perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan memperbanyak salat. Ini menunjukkan bahwa keutamaan salat-salat sunnah diantaranya adalah agar kita menjadi temannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Kemudian hadis yang ketiga, ya, juga berkaitan dengan keutamaan yang sebelumnya yaitu dari seorang tabi'in An-Ma'dan Ibni Abi Talha Al-Ya'muri eh, rahimahullahu taala qala beliau mengatakan laqitu Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni yudkhil yudkhil yudkhiluni Allahu bihi al-jannah jadi kata seorang tabi'in Ma'dan bin Abi Talha Beliau berkata, saya bertemu Sauban, saya bertemu sahabat Sauban, yaitu eh, budak yang dibebaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi eh, seorang tabiin Ma'dan bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus budak yang dibebaskan oleh Rasul yang bernama Sauban, radhiyallahu taala anhu. Maka saya berkata kepada Sauban, "Akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhil yudkhilunillahu bihil jannah." kabarkan kepadaku dengan sebuah amalan yang aku mengamalkannya memasukkanku ke yang mana aku mengamalkannya Allah memasukkanku dengannya ke dalam surga. Jadi tabiin ini meminta kepada Sauban untuk menjelaskan sebuah amalan yang membuat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Fasakat. Lalu dia dia terdiam sahabat Sauban ini terdiam ketika ditanya oleh Ma'dan. Thumma sa'altuhu, kemudian saya bertanya lagi kepada dia. Fasakata lalu dia juga diam. Thumma sa'altuhu salisah. Kemudian saya bertanya kepada dia yang ketiga, yaitu bertanya tentang amalan yang membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Faqala lalu Sauban menjawab, Sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya pernah bertanya tentang yang demikian kepada kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Faqala lalu dia mengatakan alaika bikasratis sujudillah. Alaika bikasratis sujudillah. Lazimilah biasakanlah memperbanyak sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang menyebabkan seseorang masuk surganya Allah adalah dengan memperbanyak su sujud. Kemudian kata Rasul, "Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta biha anka khati'ah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya tidaklah engkau sujud karena Allah dengan sekali sujud kecuali Allah akan mengangkat derajatmu dengannya kecuali Allah akan mengangkat satu derajat yang mana engkau mengerjakan satu sujud tadi wa hatta biha anka khati'ah dan Allah akan menghapuskan dengan sebab satu sujud tadi darimu satu kesalahan ini adalah amalan ahlul jannah yaitu orang yang suka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat fardu tentu dia kerjakan karena hukumnya wajib pun dengan salat-salat sunnah dia kerjakan agar derajat dia semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dosa-dosanya pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan berkata, laki itu Abu Darda, kemudian saya bertemu dengan Abu Darda, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang lain. tuhu, lalu aku pun bertanya tentang sebuah amalan yang memasukkan ke dalam surga. Fakolali mislama, kolali Sauban. Lalu dia menjawab seperti jawaban yang diucapkan oleh Sauban, yaitu dengan memperbanyak sujud. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang ingin ah, apa dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memperbanyak su sujud. Ya, memperbanyak su sujud. Disinilah para ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa takthirus sujud afdal min itolatil qiyam. Bahwa di antara sebagian para ulama mengatakan, di antara ulama ada yang mengatakan bahwa memperbanyak sujud lebih utama dibandingkan dengan melamakan berdiri ketika sholat. Contoh misalnya ada seseorang yang tahajud. Dia cuma misalnya sholatnya dua rakaat, tapi panjang lama. Rakaat pertama misalnya surah Al-Baqarah, rakaat kedua misalnya surah Al-Imran, tapi cuma dua rakaat dan memperlama berdirinya. Kemudian ada seseorang yang sholatnya banyak 8 rakaat, tetapi dia membaca surah-surah yang pendek-pendek saja. Maka diantara ulama dia mengatakan bahwa yang paling banyak sujudnya itulah yang lebih afdal dibandingkan dengan memperlama berdirinya. Allah a'lam. Jadi inilah uh, keutamaan-keutamaan orang yang memperbanyak sholatnya salat sunnah yaitu itu adalah amalan penduduk surga amalan yang mendinggikan derajat seseorang dan membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, di sini disebutkan ya ketika seorang tabi'in Ma'dan ini bertanya kepada sahabat Sauban radhiyallahu taala anhu tentang amalan yang membuat seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala maka dia menjawab sebagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika bi kasratis sujud lillah ya senantiasalah engkau memperbanyak sujud karena Allah Subhanahu wa taala apa rahasianya apa rahasianya ungkapan sujud dengan tidak menggunakan kalimat sholat atau rak, atau rakaat. Ya. Jadi Rasulullah SAW menjawab dengan memperbanyak sujud, bukan dengan memperbanyak sholat atau memperbanyak rakaat, tetapi dengan jawaban yang lebih spesifik yaitu bagian dari sholat yaitu sujud. Rasul tidak mengatakan untuk memperbanyak sholat. Rasul tidak mengatakan untuk memperbanyak rakaat tapi Rasul mengatakan bagian dari salat yaitu memperbanyak su sujud. Dikarenakan sujud adalah aksaru a'malis salati tahaqquqan fil ubudiyyati lillahi azza wa jalla. Dikarenakan sujud adalah amalan yang paling banyak di dalam salat menerapkan bentuk kehambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sujud adalah amalan yang paling banyak menerapkan kehambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu sujud fahuwa kasilun lin nafsi, maka dia merendahkan dirinya. Wa muzillun laha dan menghinakan dirinya. Betapa tidak ya. Kalau kita sujud ketika sholat, maka kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia, yang paling kita jaga yaitu wajah kita kita letakkan di mana? Sejajar dengan kaki kita, yaitu wajah kita kita letakkan ke atas lantai. Padahal wajah ini letaknya di atas, di atas tubuh manusia. Dan juga wajah adalah uh, anggota tubuh yang paling mulia. Tapi kita letakkan di atas lantai sejajar dengan kaki karena kita merendahkan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan sujud ya yatahaqqaqu makna min ma'anil ubudiyah. Dan dengan sujud tercapailah makna dari makna-makna bentuk penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tunduk dan patuh, tawaduk kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthirud du'a. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dia su sujud. Lalu Rasul mengatakan karena itu adalah posisi yang sangat dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, akthirud du'a, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat tatawu atau salat-salat sunnah. Terlebih kita berada di zaman sekarang yang mana kita diperintahkan atau dihimbau untuk tidak salat berjamaah di dalam masjid. Tetapi semua ibadah yang kita kerjakan kita alihkan sementara karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya di dalam rumah dan sesuai dengan judul atau bab yang akan kita sampaikan yaitu babu salatil tatawu fil baiti. Bab salat tatawu, salat sunnah yang dikerjakan di dalam rumah. Kita baca dan Imam Tirmidzi menyebutkan cuma satu hadis saja berkaitan dengan salat tatawu atau salat sunnah di dalam rumah. Kita baca dulu penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengenai eh, pembahasan ini. Syabdur Razak menyebutkan salatut ta'tawu fil baiti afdalu min salatihah fil masjid. Salat ta'tawu atau salat sunnah di dalam rumah itu lebih afdal, lebih afdal, lebih utama dibandingkan mengerjakannya di dalam mas masjid. Walau kanal masjidu ahadath ahadal masajidith salasati allati yadha'afu fihal ajru Sekalipun Masjidnya adalah salah satu masjid yang tiga yang digandakan pahala kalau kita mengerjakannya. Maksudnya apa? Antara salat sunnah yang dikerjakan di dalam rumah dengan salat sunnah yang dikerjakan di Masjidil Haram, yang dikerjakan di Masjid Nabawi, yang dikerjakan di Masjidil Aqsa atau di Masjid Kuba, ya maka lebih afdal salat sunnah yang dikerjakan di dalam rumah. Kan kita mengetahui bahwa seseorang yang sholat di Masjidil Haram maka pahalanya lebih dari 100 ribu kali sholat, Pun juga dengan sholat di Masjid Nabawi maka 1000 kali sholat pahalanya. Pun juga di Masjid Aqsa ya sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, Ibnu Abdul Bar, Imam Baihaqi di Syu'abul Iman dan dinilai hasan oleh Ya, Imam Al-Bazzar sendiri ya Rasulullah SAW mengatakan wassalatu fi baitil maqdis bi khamsati mi'ati salatin dan salat di baitil maqdis itu dengan 500 kali salat jadi seseorang yang salat sunnah di Masjidil Aqsa mendapatkan 500 kali salat tetapi semua itu yang kita kerjakan salat sunnahnya di dalam masjid sekalipun masjidnya adalah masjid yang paling utama Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, ya, kemudian Masjidil Aqsa dan juga ada Masjid Kuba. Ketika seseorang salat sunnah di sana maka seperti mendapatkan pahala pahala umroh. Nah, tetapi ketika kita mengerjakan salat sunnah itu di rumah kita, ya. Ketika orang umroh maka dia salat sunnahnya di hotel, maka itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan dia mengerjakan salat sunnahnya di masjid-masjid ter tersebut. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Wassalah kata Syekh meneruskan, wassalatu fil baiti hayatun laha. Apa keutamaan seseorang yang salat atau membiasakan salatnya di dalam rumah, salat sunnah di dalam rumah? Syekh menyebutkan wassalatu fil bay fil buyuti hayatun laha. Dan salat di dalam rumah-rumah itu kehidupan untuk rumah tersebut rumah menjadi hidup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah salat sunnah. Ya. Kemudian Syekh meneruskan wa idza khal wa idza khalat min dzalika fahiya mayyitatun. Dan apabila salat sunnah tidak dikerjakan di dalam rumah, tidak membiasakan salat sunnah di dalam rumah, maka rumah tersebut seperti rumah yang mati. Tidak hidup ya, seperti rumah yang yang mati yang nanti akan menimbulkan ya ketidaktenangan ya bermasalah terus di dalam rumah, ribut terus, marah-marah terus. Ini bisa jadi karena dia tidak membiasakan ibadah-ibadahnya dikerjakan di dalam ruh, rumah seperti salat sunnah misalnya. Walihada yustahabbu lil muslim an yaj'ala salatahun nafilata fi baitihi. Oleh karena inilah dianjurkan bagi setiap muslim untuk menjadikan sholat sunnahnya dikerjakan di dalam ruh, rumah agar rumah itu menjadi hidup menjadi hidup karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. amal fardu adapun salat wajib fayajibu an yusalliyaha fil masajidi ma'a jama'atil muslimin. Adapun salat wajib maka wajib adapun salat fardu maka wajib untuk dikerjakan di dalam masjid bersama jamaah kaum muslimin. Tetapi di masa sekarang kadarullah maka himbauan dari pemerintah, himbauan dari fatwa para ulama dan juga MUI Majelis Ulama Indonesia bahwa untuk sementara karena ada wabah dalam rangka menyelamatkan diri kita dari wabah yang menular ini maka kita salatnya di dalam di dalam rumah dan uh, sekalipun kita salatnya di dalam rumah maka akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat yang berjamaah. Karena sebelumnya kita terbiasa ya senantiasa kita salat berjamaah, kemudian ketika ada musibah ini kita menahan diri untuk tidak salat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai uh, salat yang berjamaah sekalipun kita mengerjakan di dalam ru di dalam rumah. Kemudian Syekh lagi menyebutkan di antara faidah-faidah salat sunnah yang dikerjakan di dalam rumah. Beliau mengatakan, "Wa min fawaidi salatin nafilah fil baiti" dan di antara keutamaan salah-salah sunnah yang dikerjakan di dalam rumah yang pertama adalah annaha tuharriku fis sighari minal banin wal banati ar-raghbah fis shalah. Bahwasanya salah sunnah yang dikerjakan di dalam rumah itu menggerakkan kecintaan dari anak-anak kecil baik laki-laki atau perempuan agar dia suka dengan salat. Karena anak-anak kecil yang bersama kita di dalam rumah itu mengikuti kebiasaan kita. Menyenangi apa yang kita senangi. Tatkala mereka melihat kita suka salat sunnah di dalam rumah, mereka akan cinta senang dengan salat sunnah. Kenapa? Karena orang tuanya senantiasa salat sunnah, senantiasa mengerjakannya. Itu menunjukkan orang tuanya suka dengan salat sun sunnah. Begitupun ketika orang tuanya suka membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah di dalam rumahnya, maka akan menimbulkan kecintaan dari anak kepada ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh orang tuanya sendi sendiri. Nah, inilah termasuk tarbiyah pendidikan kita kepada anak-anak kita. Kita ingin anak kita sebagai ahli ibadah. Kita ingin anak kita sebagai ahlul Quran, ahlus sholah. Maka sebagai orang tua yang pertama yang membiasakan demikian di dalam rumahnya agar anaknya melihat contoh yang paling nyata dari orang tuanya. Kemudian itu tadi disebutkan yang pertama bahwa dengan sholat sunnah maka akan menumbuhkan kecintaan ibadah-ibadah sholat dari si dari anak-anak kita. Kemudian keutamaan yang kedua kata Syekh menyebutkan wat watatridu minal bait syayatin dan salat sunnah yang kita kerjakan di dalam rumah itu mengusir syaitan-syaitan dari rumah kita. Maka yang sering ya diganggu oleh syaitan, oleh jin ya kemudian suka uh, misalnya apa uh, melihat jin dan seterusnya, maka amalkan ini, yaitu salat sunnah di dalam rumah. Kemudian selain itu wabiha tuhsalu tumanninah fil baiti wal khairi wal barokah wa ghairi dzalika min thimar. Dan dengan salat sunnah juga akan didapatkan ketenangan di dalam rumah. Akan mendapatkan ketenangan dan kebaikan dan keberkahan di dalam rumah. Maka kalau maka kalau kita ingin mendapatkan ketenangan di dalam rumah, keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita apa namanya? tenang berada di dalam rumah. Kita adem ya di dalam rumah sekalipun dengan kondisi seperti ini ya. Kita tetap tenang, kita nyaman berada di rumah, maka cari kenyamanan tersebut dengan salah-salah sunnah yang kita kerjakan di dalam rumah. Dan juga keutamaan-keutamaan yang lain Eh, yang tidak disebutkan semuanya oleh Syekh eh, di sini. Nah, dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim ya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Rasul "Idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jika salah seorang di antara kalian menyelesaikan salatnya di masjidnya, maka jadikanlah bagi rumahnya bagian dari salatnya. Dia misalnya senantiasa salat di masjid, maka jadikan ada bagian salat di dalam rumahnya yaitu salat sun sunnah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan di dalam rumahnya karena salat yang dia kerjakan di dalam rumahnya. Ini siapa yang mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang membiasakan salat sunnah di dalam rumah, Allah menjadikan rumahnya ada kebaikan, keberkahan dan ketenangan. Kemudian langsung kita uh, bacakan hadisnya Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Abbas Al-Anbari qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi an Muawiyah bin Salih anil Ala ibn al-Harith an Haram ibn Muawiyah an ammihi Abdullah ibn Sa'din qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi baiti was salati fil masjid qala qad tara ma aqraba baiti minal masjid fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjidi illa an takuna salatan maktubah Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Abbas Al-Anbari, beliau berkata menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Muawiyah bin Salih dari Ala bin Harith dari Haram bin Muawiyah. Dari pamannya Ammun itu paman, tapi dari jalur abah. Jadi saudara abah, saudara ayah disebut dengan Ammun paman. Dari pamannya Abdullah bin Sa'ad, beliau berkata, dan Abdullah bin Sa'ad adalah seorang sahabat eh, radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Sa'ad berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat di rumahku." Maksudnya salat sunnah di yang dikerjakan di rumahku. Dan salat sunnah yang dikerjakan di dalam masjid. Maka Rasul menjawab, "Qattara, sungguh engkau telah melihat." Rumahku paling dekat dari masjid. Nah, kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang salat sunnah dikerjakan di dalam rumah dan salat sunnah yang dikerjakan di dalam masjid. Apa jawaban Rasul? Engkau telah melihat bahwa rumahku lah yang paling dekat dari masjid. Masjid apa? Masjid Nabah, Nabawi. Apa kata Rasul? Maka sungguh saya salat di rumahku lebih aku cintai daripada aku salat di masjid itu yaitu Masjid Nabah Nabawi. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi ketika ditanya tentang salah sunnah yang dikerjakan di dalam rumah dan salah sunnah yang dikerjakan di Masjid Nabawi, ya. Sahabat ini bertanya. Maka jawaban Rasul tadi adalah sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai daripada aku salat di masjid tersebut yaitu Masjid Nabah Nabawi kecuali bahwa salatnya adalah salat far, fardu. Kalau salat fardu maka wajib dikerjakan di dalam mas, masjid. Tetapi salat sunnah maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang rumahnya sangat dekat dengan Masjid Nabawi yang sangat mudah Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa langkah saja langsung sampai ke Masjid Nabawi, tetapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat sunnah maka beliau mengerjakannya di rumah beliau sendiri sendiri. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa salat sunnah itu afdolnya dikerjakan di dalam rumah. Sekalipun rumahnya bertetangga, berdekatan dengan Masjid Nabawi. Atau sekalipun rumahnya sangat dekat dengan Masjidil Haram. Tetap yang paling afdol adalah dikerjakan di dalam rumahnya sendiri. Ya, banyak ya alasan atau sebab kenapa salat di dalam rumah itu lebih afdal dibandingkan dengan salat di dalam masjid sekalipun di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Di antaranya adalah yang pertama karena mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salat sunnah seperti rawatib, salat duha, salat tahajud beliau kerjakan di dalam ru rumah. Yang kedua, untuk membangkitkan kecintaan anak-anak kita terhadap salat sunnah kalau kita mengerjakan duluan, mereka sering melihat kita salat sunnah di dalam rumah, maka akan menumbuhkan kecintaan anak-anak kita kepada salat sunnah tersebut. Kemudian alasan yang berikutnya, karena Allah menjadikan keberkahan dengan salat yang kita kerjakan di dalam ruh, rumah. Rumah kita barokah. Rumah kita banyak mendapatkan kebaikan, ketenangan, sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan salat sunnah yang kita kerjakan di dalam rumah, maka akan mengusir syaitan-syaitan yang berkeliaran di dalam rumah kita. Dan juga untuk menjaga keikhlasan agar kita jangan sampai ria, agar kita jangan sampai ingin pamer, ingin dipuji dan seterusnya. Maka salat yang dikerjakan di dalam rumah lebih tersembunyi sehingga keikhlasan kita terjaga, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena semakin ikhlas maka semakin dekat dengan Allah dan semakin banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis ini kata Syekh menyebutkan Aurada rahimahullah taala tahta hadhi tarjamah hadisan wahidan an Abdullah ibni Sa'din radhiyallahu taala anhu fi bayani anna salatar rajul an-nafilata fi baiti afdal hatta law kana bay hatta law kana baitul insan mulasiqan lil masjid wala yukallifuhu zahaba zahabu ilal masjid juhdan fa inna salatan nafilati fil baiti afdal al maktuba fa inna fa inna addaha fa inna adaaha fil masjid afdal bal huwa wajibun ala al rijal kama dallat ala dzalika dalailu katsiratun fil kitab was sunnah Syekh Abdul Razak mengatakan menulis yaitu Syekh uh, Imam Tirmizi mengatakan kata Syekh Abdul Razak afwan kata Syekh Abdul Razak mengatakan Penulis membawakan ya di judul ini atau di bab ini sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu dalam menjelaskan bahwa salatnya seseorang salat sunnah di rumahnya itu lebih afdal, lebih utama untuknya. Sampai-sampai lebih afdal ya, sampai-sampai afwan sampai-sampai sekalipun rumah seseorang itu berdekatan sekali dengan masjid. Jadi seandainya kalau dia misalnya bertetangga rumahnya dengan Masjid Nabawi misalnya, sangat dekat dengan Masjid Nabawi, maka sekalipun dekat ya, kalau dia berjalan langsung sampai, maka tetap yang paling afdal adalah salat sunnah dikerjakan di dalam ruh, rumah. Wala yukallifu dhahabu ilal masjid juhdan. Seandainya dia rumahnya dekat dengan masjid, maka tidak akan memberatkan untuk pergi ke masjid tersebut karena rumahnya de dekat sekalipun demikian maka tetap yang paling afdol adalah salat sunnah dikerjakan di dalam ru rumah. Maka sesungguhnya salat sunnah di rumah itu lebih af afdol. Adapun salat fardu, maka sesungguhnya mengerjakannya di masjid itu lebih utama dan lebih afdol. Bahkan hukumnya adalah wajib setiap laki-laki. Maka hukumnya wajib salat berjamaah di dalam mas masjid bagi laki-laki. Tetapi tatkala kita berada di kondisi sekarang, maka kita beralih dari perintah Allah kepada perintah Allah yang lain. Maka ada himbauan dari uh, pemerintah ya dan juga fatwa ulama di negeri kita, maka kita berpindah dari perintah Allah kepada perintah Allah yang lain yaitu mengerjakan salat fardu di dalam rumah karena ada maslahat dan juga karena ada kebaikan di dalamnya. Maka ini pun tidak menghalangi seseorang mendapatkan pahala yang banyak sekali Eh, sama seperti dia tatkala sholat fardu di dalam masjid secara ber, berjamaah. Dan ini menunjuk hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang ingin memakmurkan rumahnya, ingin menjadikan ketenangan di rumahnya, ingin nyaman di dalam rumahnya, ya enak berada di dalam rumahnya, terlebih di kondisi sekarang ya, agar jangan sampai bosan ya, jangan sampai kita misalnya eh, apa namanya tidak betah di dalam rumah, maka berilah ketenangan di dalam rumah dengan memperbanyak salat-salat sunnah dan ibadah-ibadah yang lain dengan membaca Al-Quran dengan membaca zikir-zikir pagi dan petang ya salat-salat sunnah dan seterusnya agar kita betah tenang nyaman berada di dalam di dalam rumah dan hadis yang kita bacakan tadi dinilai sahih oleh Al-Busiri dan juga dinilai sahih oleh Syekh bani rahimallahu taala demikian yang bisa allah sampaikan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita dan semoga kita bisa amalkan dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang kita alami semoga secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa salat berjamaah lagi di masjid sehingga kita bisa menuntut ilmu langsung ke dalam masjid bertatapan dengan ustadznya langsung kita mencatat ya langsung kita uh, berkumpul dengan orang-orang soleh di dalam masjid karena kita sangat merindukan hal tersebut dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa